Mudah-mudahan masih ingat pendapat dari Ibnu Sirin tentang seseorang yang memiliki piutang kemudian dibayar dengan harta yang orang itu mendapatkannya dari yang haram. <laughs> Ya, ini dia mendapatkannya apakah dari judi atau dia mendapatkannya dari riba. Kemudian Ibnu Sirin menjawab la baksa. tidak mengapa dengannya. Dan diriwayatkan yang demikian dari Ibnu Sirin oleh al khalal dan dengan sanad yang sahih. Maka diriwayatkan dari Al-Hasan berbeda dengan pendapat tersebut. Annahu qala dan bahwasanya dia menyatakan inna hadhil makasib qad fasadat fakhudhu minha ma syibhal muttar atau ma asbahal muttar. Kata Al-Hasan bahwasanya makasib tadi, penghasilan-penghasilan tadi jelas haram atau jelas fasid. Penghasilan judi atau pendapatan dari riba itu sudah jelas fasid. Fasadat. Fakhudhu minha ma asbahal muttar maka silahkan kamu mengambil daripadanya karena kamu memiliki piutang. Ini kalau dia membayar hutang kepadamu, kamu ambil tetapi dalam keadaan shibhul muttor. Seperti orang yang dalam keadaan muttor. Berarti tidak dalam keadaan boleh begitu saja, tapi menyatakan muttor. Apa makna muttor? Terpaksa. Seperti babi dalam keadaan jadi boleh dimakan kalau dalam keadaan muttor. Illa manitturra ghaira bagin wala adin kecuali yang dalam keadaan terpaksa. Ya, ini kalau kalian kelaparan tidak ada makanan lain kecuali itu, maka silahkan. Karena sudah mutor. Kata Al Hasan, demikian pula ketika kamu mendapatkan bayaran hutang tadi dari uang tersebut, ini diterimanya dikatakan boleh kalau dalam keadaan mutor. Tidak ada cara lain dan tidak ada harta lain. Ikhwan A'azakumullah. Dikatakan selanjutnya, wa'arada al-Marwazi an Ibn Mas'ud dan juga Marwazi menukilkan sanggahan meriwayatkan dari Mas'ud dan Salman marawa an Abi Bakar membawakan riwayat dari Abi Bakar radhiyallahu taala anhu annahu akala ta'aman thumma akhbara annahu min haram. Yani di samping apa yang pernah kita sampaikan dari pendapat Ibnu Mas'ud Disampaikan pula <laughs> oleh Marwazi pendapat atau riwayat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yaitu ketika Abu Bakar Siddiq diberi makanan kemudian dia makan. Kemudian diberitahu bahwa itu adalah dari hasil yang haram. fastaqahu Maka Abu Bakar berupaya untuk memuntahkannya kembali. Wa qad yaqal istibah fil hukum likauni al-far' mutaraddidan. Maka jadilah perkaranya tersamar. Berarti boleh atau tidak boleh. Kalau lihat dari pendapat-pendapat kemarin, pendapatnya Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya, sampai Ibn Sirin dan sebagainya, mereka menyatakan boleh, karena yang namanya keharaman itu tidak tasalsul, tidak berantai. Kalau kamu mendapatkan harta riba, kamu kena dosanya dan haram. Tapi ketika kamu membeli dengan hartamu kepada penjual, maka penjual itu menerima pembayarannya pembayaran yang halal. Dari pembahasan kemarin, saya menjual barang, dia bayar pada saya. Saya menerima harta tadi, harta pembayaran barang saya. Dia yang mendapat dari riba, itu urusan dia. Sehingga sepintas halal. Tetapi ketika riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar dikasih. Halal apa haram kalau dikasih? Halal. Tetapi ketika diberitahu bahwa itu dari yang haram, dari hasil yang haram, fastaqahu, Maka dia berupaya untuk memuntahkannya kembali. Di sinilah ikhwan fillah azakumullah bentuk-bentuk istibah. Jadi yang sedang kita bahas sejak kemarin, sejak beberapa kajian yang lalu adalah bentuk-bentuk syubhat. Di antara yang tersamar dan syubhat adalah kasus yang seperti ini. Dikatakan di sini, maka terjadilah al-istibah fil hukum Terjadilah kesamaran dalam hukum. Likaunil fara' mutaraddidan baina usulin tajtadibuhu. Karena masalahnya tarik-menarik antara dua usul. Dua-duanya asal. Aslul hukum. Kalau kita bicara aslul hukum jual beli, saya menjual barang saya, kemudian mendapatkan bayaran dari barang saya. Selesai. Itu halal. Ini asal hukum. Ya. Atau seperti tadi, saya memberikan hutang kepada dia, kemudian saya tagih, dia bayar pada saya. Ya apa yang saya terima adalah bayaran hutang saya, halal. Ini dari satu asal. Tapi dari asal lain, dari sisi lain, bahwa itu adalah hasil dari judi, hasil dari riba yang dibayarkan kepadamu sebagai pembayaran hutang atau yang dibayarkan kepadamu sebagai pembayaran barangmu tajtadibuhu, saling tarik menarik antara dua hukum ini. Maka terjadilah istibah di dalamnya. Terjadilah syubhat dan kesamaran hukum padanya. Seperti tahrim rajul zaujatahu. Seperti kasus lain seseorang yang mengharamkan istrinya. Saya tidak mau menjimaimu lagi. Tidak mau menyentuhmu lagi. Apa ini? Maka kita akan katakan bahwa ini bisa masuk dalam beberapa hukum bisa masuk ke dalam dihar. Dihar itu seperti orang yang mengatakan antika kabahri ummi. Engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Artinya, aku menghormatiku, ah, aku menghormatimu seperti ibuku. Menghormati tapi tidak menjimai. Sebagaimana aku tidak menjimai ibuku, maka aku pun tidak akan menyentuh kamu. Ini adalah kalimat-kalimat di zaman jahiliyah untuk menyatakan bahwa aku tidak akan menyentuhmu lagi Aku perlakukan engkau seperti ibuku. Ini akan ibn a'azakumullah. Maknanya sama. Mengharamkan untuk menyentuh istrinya. Bisa juga maknanya adalah cerai. Artinya aku tidak akan menyentuhmu lagi. Artinya aku ceraikan engkau. Ini bisa pula demikian. Karena kalimatnya tidak jelas, tidak mengatakan ini dihar, tidak mengatakan, hanya mengatakan mulai sekarang aku tidak akan menyentuh kamu lagi. Kemudian dikatakan bisa juga tahri talqah wahidah bin qada'iddatiha. Bisa pula itu merupakan talak yang pertama. Yang berarti akan habis ketika masa idahnya habis dan akan terpisah dia dari suaminya. Dan tidak bisa kembali kecuali dengan akad yang baru. Wa baina tahrim talaq atau bisa pula dalam bentuk talak tiga yang tidak halal baginya istrinya kecuali setelah istrinya nikah lagi dengan orang lain kemudian kembali kepadanya. Maka Fani ibn azakumullah terjadi kesana kesamaran. Demikian pula bentuk lain. Tahrim. Ar-rajul alaihi ma'ahallahullah. Seorang mengharamkan untuk dirinya apa yang halal. Bagaimana hukumnya? Saya bersumpah dengan nama Allah. Saya bernadar dengan nama Allah bahwa saya tidak akan makan ini lagi. Makan sesuatu yang halal sesungguhnya. Tapi dia bersumpah untuk tidak mau memakannya kembali. Dan ini haram bagiku. Kadang-kadang manusia seperti itu ya. Entah karena jengkel atau karena marah atau karena apa saja kasus-kasus. Kemudian dia mengucapkan satu kalimat pengharaman. Maka saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya tidak akan minum madu lagi. Misalnya. misalnya. Maka ikhwan azakumullah bagaimana hukumnya? Harta uh, makanan tadi secara hukum syariat halal. Tetapi dari sisi orang tadi telah mengharamkan untuk dirinya, maka dia jadi haram. Karena kalau dia memakannya berarti dia melanggar sumpahnya. Maka kasus ini berarti sama atau mirip dengan dihar tadi yang mengatakan anti kabahri ummi. Tetapi bedanya kalau ini dalam masalah makanan, ini dalam masalah istri. Tapi sama, dua-duanya sumpah dengan nama Allah untuk tidak menyentuhnya atau bersumpah untuk tidak memakannya. Dikatakan bahwasanya seorang tadi mengharamkan untuk dirinya makanan-makanan tadi, tetapi dikatakan yujibul kafarah sughra, hanya bedanya kalau yang mengatakan kepada istrinya aku tidak akan menyentuhmu lagi selama-lamanya dengan sumpah, maka dia harus menebusnya kalau mau mencabut ucapannya kembali, dia harus menebusnya dengan kafarah yang kubra. Kafarah kubra sampai dikatakan membebaskan budak diantaranya. Tetapi kalau tahrim mengharamkan makanan tadi, bagaimana kafarahnya? Untuk menebus agar dia mencabut ucapan sumpahnya tadi. Ada kafarahnya juga, tapi kafarah sugra, kafarah yang kecil dengan berpuasa tiga hari. Allah tidak tubah ma'hu zaujan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya membatalkan sumpah itu sama dengan dikatakan kafaratul yamin adalah puasa tiga hari. Membatalkan nazar juga sama seperti membatalkan sumpah hukumnya. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Rajab. Wa inna ma yujib al sughra aw la yujib syai'an 'ala ikhtilaf dan kemudian terjadi perselisihan. Apakah dia harus membatalkan dengan kafarah tadi atau tidak. Sebab dari hukum asalnya makanan itu halal. Dia haramkan untuk dirinya sendiri. Kemudian dia cabut kembali. Enggak, enggak jadi begitu. Apakah tidak perlu kafarah atau perlu kafarah sugra seperti membatalkan sumpah? Dan terjadilah perselisihan di kalangan para ulama. Faminha huna al ikhtilaf, disinilah terjadinya per, apa banyak sekali perselisihan-perselisihan perbedaan-perbedaan di antara para ulama tentang hukumnya. Dan kalau kita merasa pembahasan ini rumit, memang yang dibahasnya perkara syubhat. Maknanya syubhat itu rumit. Tidak jelas halal dan haramnya. Terjadi perselisihan panjang lebar di kalangan para ulama fi hadhil masalah. Min zamanis sahabah. Perselisihannya sejak zaman sahabat. Radwanullah alaihi majma'in. Faman ba'dahum. Sampai yang setelahnya. Wa bikulli Dan Ala kulli hal fal umurul mustabah allati la la yatabayyan annaha halal wala haram li katsirin minan nas kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanapun juga bahwa ini semua termasuk perkara yang syubhat. Yang tidak jelas halal dan haramnya bagi kebanyakan manusia. Kama akhbaran Nabi sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kalian sudah baca hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan La ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Yang syubhatnya menurut kebanyakan manusia. La ya'lamuha tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram secara rajih. Kecuali orang-orang tertentu sedikit. Yaitu para ulama yang memiliki mazid ilmin. Yang memiliki kelebihan ilmu. Wa kalamun Nabi SAW yadullu ala anna hadihil mushtabihat minan nasi man ya'lamuha wa kathirun minhum la ya'lamuha. Berarti dalam kalimat hadis tadi, ucapan Rasulullah la ya'lamuha kathirun minan nas menunjukkan bahwa di antara manusia ada yang mengetahuinya, yang memiliki ilmu lebih para ulama misalnya. Wa kathirun minhum la ya'lamuha. Tapi kebanyakan yang lain tidak mengetahuinya. Fadakhala fi man la ya'lamuha naw'an. Berarti orang yang tidak mengetahui hukum tadi ada dua jenis. Ahaduhuma man yatawakaf fiha listibahi alaih. Yang pertama, orang yang yatawakaf, yang abstain. Yatawakaf artinya tidak berpendapat. Karena masih belum jelas bagi dia, tidak punya ilmunya. Saya tidak tahu mana yang raja. Wasani, man ya'taqiduha ala ghairi mahiyya alaih. Yang kedua, orang yang berpendapat tetapi pendapat yang salah karena tidak punya ilmu. Jadi dua-duanya tidak punya ilmu. Tapi yang pertama sadar bahwa dirinya tidak bisa mentarjih mana yang lebih rajih, maka dia tawakuf. Berhenti dan dia menyatakan bahwasanya saya tidak bisa mentarjih antara keduanya dan ini syubhat bagi saya. Yang kedua, dia merasa tahu padahal jahil sehingga dia mengatakan ini yang benar atau ini yang rajih dalam keadaan laisa ala alaih tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Berarti berpendapat tapi dengan pendapat yang salah. Wadalla kalamuhu ala anna ghaira haula'i ya'lamuha. Wal murad wa muraduhu annahu ya'lamuha ala ma hiya alaihi fi al amr. Yang dimaukan oleh Rasulullah SAW ketika mengatakan la ya'lamuha katsirun minan nas. Berarti yang mengetahuinya sedikit. Itu yang dimaksud adalah mengetahui dengan sebenarnya. Mengetahui dengan ilmu yang hak. Bukan seperti jenis kedua tadi. Mengetahui tapi salah. Mengatakan ini yang roji padahal keliru. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang dalam keadaan betul-betul mengetahui secara ilmu. Sehingga dua golongan tadi sama-sama tidak tahu. Yang satu tawakuf, berhenti, abstain, tidak berpendapat. Yang kedua, mereka-reka dalam keadaan tidak punya ilmu, akhirnya salah. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah pertama, Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li nafsihi wa li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat, maka dia dalam keadaan telah menjaga agamanya dan menjaga pula kehormatannya. Qala wa hadha min al adillah ala anna al-musib 'inda Allah fi masail al-halal wal haram al-mushtabah al-mukhtalaf fiha wahidun 'inda Allah. Kata Ibn Rajab selanjutnya, dan ini menunjukkan dalil yang sangat jelas bahwa yang benar di sisi Allah dalam segala masalah-masalah halal dan haram yang benar yang rajih hanya satu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika terjadi kesamaran antara halal dengan haram dengan sekian contoh yang kita bahas kemarin tersamar antara mana yang halal dan mana yang haram ternyata itu tersamarnya bagi kesirun. Bagi kebanyakan manusia. Tetapi qalilun minhum. Sedikit dari mereka ada yang mengetahuinya bahwa ini halal. Dengan jelas saya tahu ilmunya. Ada yang mengatakan bahwa ini haram dengan jelas tahu ilmunya. Sehingga yang qalil ini mengetahui yang rajah. Berarti kata Ibnu Rajab ini mendukung pendapat dengan tegas dan jelas bahwasanya kebenaran di sisi Allah hanya satu. Dalam perkara syubhat pun sesungguhnya kebenaran hanya satu. Inma halal atau haram. Tetapi yang mengetahuinya sedikit, itu saja. Paham ya? Berarti mesti ada yang halal, mesti ada kejelasan yang haram. Tetapi jelasnya bagi sedikit orang, bagi para ulama saja. Karena perkara itu perkara yang sangat rumit. Baik. Dikatakan selanjutnya oleh Ibn Rajab. Wa ghairuhu laisa bi'alimin biha. Adapun selain orang-orang yang mengerti tadi dalam keadaan tidak mengetahuinya, mana yang halal mana yang haram. Bimana annahu ghairu musibin li hukmillahi fiha fi nafsil amr. Berarti mereka yang tidak memiliki ilmunya, mereka dalam keadaan tidak tepat, tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut wa in kana ya'taqid fiha i'tiqadan yastaniduhu fihi ila syubhah walaupun dia dalam keadaan meyakini dengan satu keyakinan tetapi yastanid fihi ila syubhah bersandar dengan syubhat yang yadhunnuha dalilan bersandarnya kepada perkara yang samar yang dikira sebagai dalil itu bukan alim namanya walaupun dia menyatakan saya punya dalil ketika dibawakan perkaranya perkara yang tidak jelas yang syubhat. Berarti dia dalam keadaan tetap tidak memiliki ilmu dan tidak alim. Maka kalau ada seorang yang beristihad, kemudian berupaya untuk mencari dalil. Dan upayanya maksimal. Upayanya maksimal artinya dia tidak melalaikan. Betul-betul membaca hadis, membaca kitab, membaca tafsir-tafsir para ulama. Kemudian dia berpendapat, ini yang rojih. Bagaimana? dia mendapatkan pahala karena usahanya. Maka dikatakan ya yakunu ma'juran ala ijtihadi. Dia mendapatkan pahala dengan istihadnya. Wa maghfuran lahu khata'uhu. Kalau dia keliru, padahal sudah berupaya bersungguh-sungguh seperti para ulama yang beristihad, ternyata istihadnya keliru. Maka dikatakan maghfuran lahu khata'uhu li'adam i'timadih. Karena dia tidak menyengaja berbuat salah tapi berupaya untuk mencari yang benar, maka kesalahannya dimaafkan. Sebagaimana orang-orang yang berbuat salah dalam keadaan tidak sengaja. Tentunya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang ghafurur rahim. Demikian pula orang-orang yang beristihad dari para ulama dan orang-orang yang beristihad dengan upayanya yang maksimal. Kemudian dia keliru, maka kekeliruannya adalah tidak sengaja dan usahanya baik. Usahanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan Rasulullah SAW menyatakan faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Dikatakan oleh Ibn Rajab, "Wa man waqa'a fi waqa'a waqa fil haram." Yani dalam hadis tadi dikatakan oleh Ibn Rajab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Barang siapa yang masuk ke dalam perkara syubhat, dia masuk kepada perkara yang haram. Dikatakan oleh Ibn Rajab, qasaman nas. Fil umuril mushtabihah ila qismain. Di sini Ibn Rajab membagi dua golongan manusia. Dalam masalah mushtabihat. Kata Ibn Rajab, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa manusia ada dua golongan. Ada yang waqa'a fi syubuhat, ada yang ittaqa syubuhat. Yang ittaqa syubhat, yang menghindari. Sedangkan yang waqa'a fi syubhat adalah orang yang terjerumus dalam syubhat. Wa hadha innama huwa bin nisbah ila man hiya mushtabihah. Dan jangan lupa, yang sedang kita bahas adalah manusia-manusia yang la ya'lamuha. Jadi kita bagi dua manusia dulu. Ya. Manusia dibagi dua. Ada yang ya'lamuha. Ada yang la ya'lamuha. Baik. Baik perkara syubhat pada yang pertama pada apa pada yang kedua? Pada yang kedua apa? Kalau yang ya'lamuha bagi mereka tidak syubhat karena mereka punya ilmu. Jadi yang sedang kita bahas adalah manusia yang la ya'lamuha. Manusia yang ya, la ya'lamuha yang tidak memiliki ilmu, mereka akan melihat perkara-perkara tadi mustabihat, samar. Perkara-perkara yang rumit tadi yang dalil-dalil saling tarik menarik, yang sepertinya saling bertentangan, yang sepertinya satu menyatakan demikian, satu menyatakan sebaliknya, seakan-akan begitu tidak bisa mendudukannya kecuali para ulama man ya'lamuha dan ini qalil sedikit. Tetapi yang kebanyakan manusia, katsirun minan nas la ya'lamuha. La ya'lamuha katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengerti. Maka bagi manusia yang banyak, bagi kebanyakan manusia ini perkara mustabihat, perkara yang samar. Ah, perkara-perkara yang samar bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya, orang-orang yang tidak mengetahui dan melihat dia subhat, ada dua golongan pula. Ada yang ittaqa, menghindari syubhat, ada yang waqa, ada yang jatuh ke dalam syubhat. Kata Nabi, memuji orang yang pertama yang menghindari faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa menghindari perkara syubhat, dia telah menjaga agamanya, telah menjaga kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat dan siapa yang terjatuh di dalam syubhat, maka dia terjatuh ke dalam yang haram. Berarti manusia dalam hadis ini dibagi dua, manusia yang tidak mengetahui tadi atau syubhat-syubhat bagi manusia. Dikatakan oleh Ibnu Rajab selanjutnya, Wa innama hiya bin nisbah ila man hiya mustabah alaih. Ini bagi manusia yang tersamar atasnya perkara-perkara tadi. Iya kan? Golongan kedua ini. Wa huwa man la ya'lamuha, yaitu orang yang tidak mengerti dan tidak mengetahuinya. Fa amma man kana aliman biha, adapun orang yang mengerti tentangnya dan mengikuti dalil-dalil yang dia ketahui dan mengikuti ilmunya, fadzalika qismun thalis lam yadhkurhu Adapun yang demikian adalah yang ketiga yang tidak dibahas. Tahu dengan dalil, dengan ilmu kalau itu halal. Ini nggak dibahas. Kenapa nggak dibahas? Ya jelas ini afdalun nas. Sebaik-baik manusia ini. Ilmunya tahu, dia tahu mana yang rajih dengan ilmunya, dan dia mengerjakan apa yang rajih. Ini selesai. Pembahasan. Maka yang kita bahas sekarang adalah orang yang tidak mengetahui ini, yang melihatnya sebagai syubhat. Kalau golongan pertama dikatakan hadal qism afdalul aqsam salasah. Qism ini sebaik-baik dari tiga golongan tadi. Golongan pertama ini, golongan kedua ini, golongan ketiga ini. Golongan pertama yang mengetahui ilmunya dan mengamalkan dengan ilmunya. Maka tidak samar bagi mereka. Golongan kedua tidak mengerti, tersamar baginya dan dia menghindari. Golongan ketiga tidak mengerti dan tersamar baginya, tapi dia masuk ke dalam perkara yang tidak jelas tadi. Maka yang paling baik yang pertama, yang kedua, dan kemudian yang paling jelek yang ketiga. Enam. Qala ahaduhuma. Adapun salah satu dari dua golongan tadi adalah yang pertama man yattaqi hadhihi syubhat, orang-orang yang menghindari syubhat. Listibahiha alaih karena tersamar baginya. Fahada qad istabra dinihi wa ardhih, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan makna menjaga ya, istabra'a adalah talabul bara'ah, mengharapkan terbebasnya dia dari kesalahan dalam agamanya. Wa ardhihi ya, apa menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah berupaya untuk menjaga kehormatannya dari kekurangan dan kerendahan dan kejelekan. Wal ird, apa maknanya ird? Yang sering diterjemahkan kehormatan, huwa mawdi'ul madhi awidzam. Itu adalah tempat dipuji atau dicelanya orang. Itu namanya ird. Menjaga kehormatannya artinya menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam cercaan yang menghinakan. Wa ma lahu bidzikrihi bil jamil madhun. Maka kalau seseorang jiwanya dalam keadaan mendapatkan sesuatu yang bagus dan mendapatkan pujian, maka dalam keadaan disebut dia mendapatkan madhun. Wa bidzikrihi bil qabih kalau dia disebut dengan satu aib, maka dikatakan qadahun. Waktu qad yakunu dzalika taratan fi nafsil insan wa taratan fi salafihi au fi ahlihi. Dan yang namanya kehormatan bisa pada dirinya, bisa pula pada keluarganya, bisa pula pada salafnya. Pada salafnya itu artinya nenek moyangnya. Ya. Kalau misalnya kamu kemudian dikatakan bapakmu begini, ibumu begini dicerca, itu pun kehormatan kamu jatuh. Ya. Walaupun orang tua yang disebut-sebut, salafmu, ya. bapakmu, nenek moyangmu, kamu turunan ini, turunan begitu, ini sudah cukup dikatakan sebagai e, jatuh kehormatannya ketika salafnya dijatuhkan. Atau ahli atau keluarganya, istrimu begini, keluargamu begini, dan bisa pula pada dirinya sendiri, kamu begini dan kamu begitu. Maka maknanya menjaga kehormatan adalah menjaga dirinya dan keluarganya dan juga salafnya agar tidak mendapatkan celah, tidak mendapatkan aib. Faman ittaqal umural mushtabihah, maka barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat tadi, wajtanabaha dan menjauhinya, faqad hasina irduhu, maka kehormatannya terbentengi dari cercaan-cercaan, dari aib-aib yang akan masuk kepadanya, kepada orang yang kalau tidak menghindari syubhat tadi. Maka dia menghindarinya supaya terjaga kehormatannya. Wa fi hadha dalilun ala anna man irtakaba syubuhat faqad arada nafsahu lil qadah. Maka hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya orang yang masuk ke dalam syubhat berarti dia memberikan kehormatannya untuk jatuh. Ini memberikan kehormatannya untuk dicela. Artinya kalau dia memaksa masuk ke dalam perkara yang samar, yang tidak jelas tadi, yang syubhat, kemudian ah nggak jelas ini, nggak apa-apa, Dianggap kalau yang nggak jelas berarti nggak apa-apa. Maka dia masuk ke dalamnya berarti dia mempertaruhkan kehormatannya. Belum lagi agamanya. Kehormatannya sudah dia pertaruhkan dengan itu. Kalau ternyata haram bagaimana? Jatuh kehormatanmu. Masa katanya ahlus sunnah. Saya lihat dia berbuat begini, berbuat begitu. Demikian akan terjadi pada orang-orang yang masuk ke dalam syubuhat dia akan terjatuh kehormatannya atau akan mendapatkan aib dan celah. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salafus saleh radhiyallahu alaihi majm'a'in. Man 'arada nafsahu lit-tuham fala yalumanna man asa'a bihi dhann. Kata ucapan salaf, ini kata-kata yang betul-betul emas. Dikatakan oleh mereka rahimahumullah. Barang siapa yang arada nafsahu Tuhan. Barang siapa yang sengaja meletakkan dirinya di tempat yang akan menyebabkan dia dicela, maka jangan salahkan orang yang buruk-buruk sangka kepadanya. Jangan salahkan orang yang berburuk sangka kepadanya. Misalnya kamu mau berbuat baik, tetapi di tempat jelek, tempat pelacuran misalnya. Kemudian kamu datang ke sana. Ada yang lihat kamu, wah, fulan datang ke tempat pelacuran. Kamu berbuat baik, bukan mau melacur. <laughs> Apa jadinya? Kalau ada orang yang suudzan, ya jangan salahkan yang suudzan. Kamu arad nafsahu tuham. Kamu sengaja-sengaja menjatuhkan kehormatanmu atau dalam keadaan menawarkan kehormatanmu untuk dijatuhkan. Silahkan jatuhkan saya. Begitu. Ini khonifin a'azakumullah. Walaupun enggak maksud saya mau mendakwahi mereka. Iya, itu urusan kamu dengan Allah. Tetapi manusia, apa kamu tanya kepadamu? Eh, mau apa kamu ke sana? Kebanyakan mereka tidak mau tanya. Lewat, oh, fulan ada di sana. Dengan yakin fulan ada di sana. Mau apa lagi? Ini khonifin a'azakumullah maknanya adalah arada lituham. Dia sengaja-sengaja menempatkan dirinya di tempat yang berbahaya di tempat yang memungkinkan dia untuk dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Ya. Maka jangan salahkan orang yang berburuk sangka kepadanya. Wa fi riwayah fi hadal hadis. Ya. Dan dalam riwayat lain, tentang hadis ini dalam riwayat Tirmidhi, ya. Lafaznya berbeda. Dikatakan faman tarokaha istibra'an lidihnihi wa irdihi faqad salim. Barang siapa yang meninggalkannya karena menjaga agamanya dan kehormatannya, maka dia selamat. Nabi menyatakan faqad salim. Ini dalam riwayat Tirmidzi. Apa maknanya? Berarti maknanya barang siapa yang meninggalkannya. Meninggalkan subhat-subhat tadi. Dengan tujuan. Yang ikhlas tadi. Untuk menjaga agamanya. Dan juga untuk menjaga kehormatannya. Wahuwa bara'atu dinihi wa irdihi. Menjaga keselamatan agamanya dan kehormatannya. dengan naqs. Dari kekurangan tidak karena tujuan lain yang jelek seperti ria, bukan karena ria, bukan karena lainnya, hanya karena ingin menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Maka orang itu akan mendapatkan keselamatan dan orang itu akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang yang meninggalkan sesuatu yang syubhat dengan alasan ingin menjaga kehormatannya, apakah ini bukan menghendaki selain Allah? Apakah berarti dia tidak ikhlas? Oh ini karena dirinya pengen dipuji. Apakah bukan ria itu? Bukan demi Allah. Karena ini namanya malu. Yang dikatakan bahwa malu selalu membawa kebaikan. Malu untuk berbuat dosa. Malu untuk berbuat kejelekan. Dan malu kalau sampai ternyata apa yang dikerjakannya itu haram. Ini adalah sesuatu yang terhormat atau sesuatu yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man, lan, man la yastahi minan nas, la yastahi min Allah. Siapa yang tidak malu kepada manusia, berarti dia tidak malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan asar yang demikian dari para sahabat. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Rajab rahimahullah, ya. wa fihi dalil ala anna talab al-bara'ah lil 'urdi lil 'urdi mamduhun. Di sini dalil kata Ibnu Rajab Bukti bahwa kalau kamu mengharapkan terhormat, terjaga kehormatanmu, itu perkara yang baik. Bedakan antara orang yang bertujuan menjaga kehormatan, yang kedua orang yang ingin dihormati dan dimuliakan, ditinggikan. Ini berbeda. Kalau yang pertama dalam keadaan menjaga kehormatannya, yakni malu Jangan sampai jatuh kehormatannya, jangan sampai dicerca, jangan sampai aib, jangan sampai masuk ke dalam satu yang haram. Malu saya kalau haram. Ya. Ini suatu yang mandu, suatu yang terpuji. Tapi kalau dia ingin dalam keadaan manusia mengangkatnya, agar manusia memujinya, itu riak namanya. Ingin dipuji. Maka harus dibedakan keduanya. Di sini dikatakan oleh Nur Rajab bahwa menjaga kehormatan itu terpuji. Tidak tercelah silahkan bahkan disuruh untuk menjaga kehormatannya alias untuk punya rasa malu, malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat dan malu pula kalau sampai kamu masuk dalam satu perkara yang tidak jelas ternyata haram. Maka dia menjaga, ini tidak jelas, ah, jangan-jangan nanti haram bagaimana? Lebih baik saya hindari. Malu saya kalau ternyata haram. Ini adalah perkara yang baik. Dia dalam keadaan malu kepada manusia seperti dalam keadaan orang yang menjaga agamanya. Sama dia menjaga agamanya, menjaga juga kehormatannya, tidak bisa dipisahkan. Orang yang menjaga agamanya akan terhormat. Barang siapa yang tidak menjaga agamanya, maka kehormatannya jatuh dia, tercela dia sebagai orang yang asi, fasik, atau seorang yang jelek, orang yang jauh dari agama, itu memalukan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, irdihi wa dini, ini tidak bisa dipisahkan antara agama dengan kehormatan. Walihada warada kullu ma waqa bihil mar irdahu fahuwa sadaqah. Oleh karena itu diriwayatkan barang siapa atau siapapun yang menjaga kehormatan maka dia merupakan sadaqah. Atau dikatakan di sini man waqa bihil mar'a irdahu. Barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, maka dia berbuat sedekah. Ya, ini ketika kamu melihat atau mengetahui aib saudaranya, tapi menjaga kehormatannya. Ditutup. Tidak diberitakan aib-aibnya. Tidak ribah. Dia dalam keadaan sodakoh. Atau ketika orang tadi ada yang tanya, apa betul fulan begini dan begitu? Kemudian kamu sebutkan pujian-pujiannya. Yang saya tahu dia adalah orang yang baik. Yang saya kenal dia adalah orang yang saleh. Ini menjaga kehormatan orang tadi. Maka ini disebut sedekah. Sebagaimana disebutkan pula dalam riwayat lain dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dikatakan faman taraka ma yashtabih alaihi minal ithmi kana limastabana atrak. Barang siapa yang meninggalkan apa yang tersamar dari dosa, maka niscaya dia akan meninggalkan atau dia terhadap yang lebih jelas dosanya, lebih meninggalkan lagi. Perhatikan kalimat ini. Rasulullah menyatakan kalau seorang itu meninggalkan satu dosa yang masih nggak jelas, yang masih samar, ini dosa atau tidak dosa, sudah dia tinggalkan. Apalagi dosa yang jelas begitu. Artinya kalau dia sudah menjadi golongan kedua, ittaqash syubhat, telah menghindari perkara syubhat, berarti dia telah meninggalkan dosa-dosa yang belum jelas. Maka kata Rasulullah SAW, maka terhadap yang lebih jelas, dia akan lebih jauh lagi. Kalau dosa yang tidak jelas saja dia tinggalkan, apalagi dosa-dosa yang jelas. begitu. Ini berarti pujian bagi mereka yang meninggalkan perkara-perkara syubhat. Yani anna man tarakal isma ma'ashtibahihi. Yani barang siapa yang meninggalkan satu dosa padahal masih samar. Belum jelas. Maka lebih utama lagi dia akan meninggalkan dosa-dosa yang jelas tentunya. Karena itu jelas-jelas dosanya. Wahada idza kana tarkuhu muharrizan minal ithm. Dan ini kalau dia meninggalkannya karena khawatir dosa. Fa amma man yaqsud at-tasannu' adapun kalau orang meninggalkannya hanya karena dibuat-buat riak tasannu' yakni untuk menunjukkan yakni bersandiwara saja atau untuk berbuat sesuatu agar dipuji oleh manusia. Fa'innahu la yatruk illa ma yadhunnu annahu mamduh indahum tarkuhu. Maka tentu orang yang seperti ini akan meninggalkan perkara-perkara syubhat yang kira-kira manusia akan memuji dia kalau meninggalkannya. Tapi kalau meninggalkannya tidak dipuji, dia nggak akan kerjakan. Dia akan tetap mengerjakan syubhat-syubhat tadi. Karena memang tujuannya tasannu. Tahu tasannu? serta sonno itu dibuat-buat tetapi tidak ikhlas dari hatinya. Dan ini seperti apa yang dilakukan oleh para mutasawifin. Mutasawifin kaum sufi. Yang dia sengaja memakai pakaian yang jelek. Padahal dia punya pakaian yang bagus. Sengaja dia meninggalkan makanan yang bagus. Dengan memakan makanan-makanan yang jelek. Ini kenapa? Apa urusannya? Wah oh, kami tidak mau memakan yang subhat-subhat. Kami akan menjaga makanan yang hanya yang betul-betul yakin Maksudnya, ya kalau dari kamu kan uangnya dari mana? Dari mana? Dari mana yang bikinnya bagaimana? Ah, itu enggak. Subhat. Ini tasannu. Ya, mutasanni dibuat-buat. Ya, yahannuh kalau kata jamaahnya. Ya. Kalau kata orang Arab, yahan. Yahannuh. Tahu yahannuh? Dia berpura-pura saja ingin dikatakan orang yang paling suci, yang paling berhati-hati. Sehingga perkara yang sesungguhnya halal sangat jelas, dia katakan juga syubhat. Ya. Dia tidak mau ke pasar. Kenapa? Karena tercampur di sana antar halal dengan haram. Dia tidak mau pakai uang. Kenapa? Karena uang itu selalu berkaitan dengan bank. Apalagi tidak mau sama sekali kalau nggak ada yang ngasih makan dan jelas dari mana, kalau dia tidak bikin sendiri dari pohonnya, dia nggak mau. Sehingga dia mengembara dan makan dari pohon langsung, nggak mau yang sudah di kaleng-kaleng yang sudah ini dan itu. Ini tasannu namanya. Maka azakumullah yang dimaksud di sini syubhat kalau memang benar-benar syubhat tidak ada kejelasan dalilnya halal atau haram dan kemudian menghindarkannya karena menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya menjaga agama supaya terjaga pula kehormatannya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Yang selanjutnya adalah kism yang kita akan bahas pada kajian yang akan datang باذنillah. Apa kism tsani? Kism adalah man waqa'a fisyubhat. syubhat. Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka niscaya dia akan terjerumus di dalam perkara yang haram. Dengan dua maknanya. Ya, secara ringkasnya saja. Makna pertama, karena syubhat itu bisa halal, bisa haram. Kalau dia kerjakan, ternyata haram. Berarti waqa'a haram. Ternyata yang roja di sisi Allah bahwa itu adalah haram. Berarti kamu terjerumus pada yang haram. Mana kedua, kamu masuk pada yang syubhat enteng, berani, lancang perkara-perkara subat dimakan semua. Nanti akan bertahap, dia akan berani pula untuk mengerjakan yang haram. Jadi mana kedua adalah bertahap kepada yang haram, mana pertama adalah bisa jadi subhat yang kamu kerjakan yang rojihnya adalah haram, berarti kamu masuk pada yang haram dengan tanpa sadar.